Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Kata beliau di situ mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal kullu haditsin yaduru fil nafsi ma'fuun anhu? Ini perhatian baik ini pembahasan baru ini. Halaman 179. Apakah setiap ucapan yang muncul pada jiwa, baru bisikan jiwa, ucapan jiwa ya, belum ada keinginan, ingat-ingat. Terkadang kan orang kan diam gitu ada pembicaraan jiwanya. Besok rencananya gini gini, tapi belum ada, belum ada keinginan, baru rencana. Beda kan ya, rencana sama keinginan lainnya. Rencana itu belum belum ada keinginan, baru merencanakan. Setelah merencanakan ada baru ada keinginan. Paham belum bedanya? kan ini ya Abdul Aziz ya. Merencanakan sesuatu mungkin sudah terencana dengan suara-suara yang ada di jiwa. Maksudnya, maksudnya dengan dengan ucapan-ucapan dan jiwa. Tapi untuk menginginkan itu kan setelahnya itu loh. Bedakan ya. Ya kita lihat dulu. Nah, kalau fikum. Apakah setiap hadis suatu ucapan yadur yang berputar fil nafs berputar pada jiwa manusia ma'fun anhu diampuni langsung? Wahal adzan? Apakah sekarang don? Don keinginan kuat, dugaan kuat, sangkaan kuat min hadis nafsi termasuk pembicaraan jiwa? Wa kaifa najma' baina hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah taala mengampuni umatku pada perkara yang baru apa? Baru terucapkan pada jiwanya selama dia belum melakukannya atau belum berbicara dengannya. Jadi baru apa? Baru ada pembicaraan jiwa. Antum paham enggak sih pembicaraan jiwa itu? Paham enggak? Pembicaraan jiwa. Contohnya antum diam ini. Rencana itu, rencana. Rencana kan terkadang antum enggak ngomong tapi kan jiwa antum ngomong itu loh. Nah, itu loh. Paham enggak antum? Antum enggak tahu kan isi hati antum sekarang ngomong apa, teman? Nah, besok rencananya mau ini ini ini. Nah, itu rencana. Rencana itu belum munculkan ya. Setelah rencana itu baru ada keinginan. Nah, keinginan ini nanti dihukumi. Paham belum? Paham belum ini? Rencananya kayaknya biasanya rencananya kayak cuacanya sangat mendukung ini kalau mencuri mangga misalkan. Baru rencana itu ya. Setelah itu benar-benar ada keinginan wah anak benar-benar mau ingin mencuri karena suasana mendukung. Nah, keinginan itu nanti baru dihukumi. Kalau teman bisikan-bisikan pembicaraan jiwa baru dihukumi. Paham, paham maksudnya ya? Itu harus dipahami baik-baik ya perbedaan-perbedaannya itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Dan nah, sekarang bedanya apa dengan don dan bagaimana kita mensinkronkan wa bayyana nah, wa bayyana yang benar bayyana itu ya. Itu kan wa bayyana menurut tanpa tasydid yang benar itu. Wa bayyana qouli ta'ala dan antara firman Allah Ta'ala wa man yurid fihi bi ilhadim dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan keinginan berarti sudah ada apa? Sudah ada azam, keinginan dan barang siapa yang menginginkan di dalam tanah haram biilhadin dengan suatu penyelewengan kemaksiatan, bidulmin dengan suatu kedzaliman, nudzikhu. Niscaya kami akan rasakan dia min adabin alim dengan adab yang pedih. Nah katanya kalau belum diperbuat, belum dilakukan enggak dihukum. Ini dihukum. Kita katakan keinginan sudah. Masuknya keinginan, yurid, irada. Beda enggak irada dengan bisikan jiwa tadi itu? Beda enggak Isa? Beda enggak? Beda. Antum kan contohnya ada rencana. Rencana ngapain? Rencananya besok mau ini, mau itu, mau renang atau mau kemana itu rencana. Tadi keinginannya belum ada. Baru rencana direncanakan. Setelah rencana tuntas, clear. Wah berarti ingin besok jam sekian. Keinginan dan muncul itu loh ya. Nah ini kalau ini lain. Cara musikran lain kan. Kalau yang pertama itu baru bisikan jiwa. Pembicaraan jiwa. Yang kedua ini nyurit, irada, Sudah masuk dalam keinginan ini. Amnum. Kalau sudah masuk dalam keinginan, kalau keinginan jelek, walaupun dia tidak melakukannya, tapi kalau melakukannya karena Allah, melakukannya karena sadar itu adalah haram, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena nggak ada kesempatan, karena nggak ada fasilitas, maka dia berdosa. Karena sudah masuk dalam keinginan. Faham maksudnya ya? Faham insyaallah? Sudah masuk dalam keinginan lainnya? Keinginan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat sini. al ijab jawabannya wa haditsun nafsi la yastamil ala hammin. Bedakan ini. Bisikan jiwa, pembicaraan jiwa itu tidak mencakup ala hammin. Hamman apa sih? Hammin itu keinginan kuat. Wala ala azimatin dan juga tidak mencakup atas azimah, keinginan yang sangat kuat. Ham itu keinginan yang kuat, azimah itu nah. sangat kuat sekali. Wa innama yuhaddis nafsahu. Hanya saja perbedaannya dia itu apa? mengajak bicara dirinya. Hah? Hal yaf'al aw la yaf'al? Dia mengajak bicara dirinya, nam besok melakukan atau tidak? Mengajak bicara dirinya, bukan orang lain yang ada bicara. Besok melakukan atau enggak ya? Mengajak bicara dirinya. Lakin lam yuhim, tapi dia apa? belum ada keinginan kuat untuk melakukannya, baru mengajak bicara dirinya fahadha ma'fuun anhu ya, seperti diampuni. Karena belum ada keinginannya, diampuni, baru mengajak bicara dirinya. Li'anna syaitana daiman yulqi fi qalbil insan ma yuhaddits bihi nafsah. Karena setan itu senantiasa terus-menerus apa yulqi yaitu mencurahkan atau melemparkan pada hati manusia sesuatu apa yang jiwa itu berbicara dengannya. Paham Setan senantiasa melemparkan menancapkan pada hati manusia ma yuhaddits nafsa sesuatu yang jiwa itu bicara sendiri. Paham ya? Bicara sendiri. Paham maksudnya? Ayo. Kita lihat mimma yu'addu tamatan kubro yang bisa dianggap itu termasuk bencana yang besar, taman bencana. Bencana yang besar. Wariddatan an Islam bahkan terkadang bisa menghantarkan apa? kemurtatan dari agama Islam. Walau annahu ukhidha bihil insan lakana fi dzalika taklifun ma Kalau gara-gara pembicaraan jiwa sudah dihukum, paham belum? Kalau seandainya manusia itu dihukum disebabkan karena pembicaraan jiwa tadi, ini saya apa? Ini saya seperti itu pembebanan yang tidak dimampui. Karena setiap orang mesti punya itu loh pembicaraan jiwa itu. Sama antum mesan. Antum punya pembicaraan jiwa punya enggak antum? Punya enggak? Punya kan? Punya. Mesti orang ada pembicaraan jiwa, antum punya enggak antum? Punya. Nah, itu kalau Baru pembicaraan jiwa dari hukum. Berarti membebankan nggak itu? Membebankan, membebankan sesuatu yang tidak bisa dimampu karena untuk menghilangkan itu sulit. sulit. Paham ya? Susah untuk menghilangkan apa? Menghilangkan bisikan atau pembicaraan jiwa tadi itu. nah Kita lihat sini. Wa aman ham, adapun ham keinginan kuat, fa innahu martabatun fawqal tahdid. allah Maka keinginan yang kuat tersebut adalah suatu tingkatan yang di atas tahdid. Di atas pembicaraan jiwa, di atasnya. Berarti lebih lebih kuat istilahnya gitu ya. Nampar kalau fikum. Kita lihat lagi. Yakni hadis yakni hadis an-nafas summa yahim wa ya'zim ya kan? Maksudnya apa? Pertama kali mengajak bicara dulu jiwa, setelah itu baru keinginan dan menginginkan yang kuat. Ya enggak? Merencanakan dulu setelah itu baru ingin. Faham belum ini Abdullah? Jadi merencanakan dulu setelah itu baru keinginan. Faham maksudnya nih? Nah, perhatikan situ ya. Nah, barakallahu fiikum mata beliau yakni yuhaddits an-nafs tsumma yahim tsumma yuhim wa ya'zim. Yaitu mengajak bicara dirinya, kemudian keingin muncullah keinginan dan keinginannya kuat. Fa hadza huwa alladhi yu'aqab alaihi inilah yang dihukum. Yang di, yang dikasih hukuman yang apa? Yang ada keinginan kuatan itu. Kalau cuman pembicaraan jiwa belum dihukum. Paham Husain? Ya, wa na'am barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum kata beliau, "Malam yatruk al-muharram alladhi hamma bihi lillah." Dia akan dihukum selama apa? Selama dia tidak meninggalkan perkara haram yang apa? Yang dia menginginkan dengannya karena Allah taala. Jadi orang ketika meninggalkan keinginan itu ada dua kemungkinan. Meninggalkan keinginan jelek karena Allah, meninggalkan keinginan jelek karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas. Paham belum? Awal mulanya dia berkeinginan mencuri. Mencuri. Akhirnya sadar, wah mencuri itu haram, termasuk dosa besar. Anak khawatir takut kalau seandainya dapat hukuman siksaan, akhirnya dia sadar meninggalkan pencurian. Itu dapat pahala enggak tuh? Dapat pahala karena meninggalkan karena siapa? Karena Allah taala. Nah, yang kedua, orang awal mulanya mau mencuri. Wah, anak enggak jadi mencuri lah kenapa? Enggak ada fasilitasnya, tangganya enggak ada, banyak orang di situ, ramai sekali orangnya. Akhirnya dia enggak enggak jadi mencuri, meninggalkan pencurian. Tapi bukan karena Allah, tapi karena nggak ada sarana, nggak ada fasilitas itu. Belum, nggak ada kesempatan di situ. Faham maksudnya? Itu berarti dia dapat dosa. Faham maksudnya ya? Jadi ketika orang meninggalkan kemaksiatan itu nggak nggak langsung dapat pahala, nggak lihat dulu dia meninggalkan kenapa. Faham maksudnya ya? Kita lihat lagi. Kata beliau, "Fa inna tarkal muharram ala hamma bihi lillah, fa inna Allah ta'ala yaktubu hasanatan kamilah allah Dikarenakan meninggalkan perkara yang haramkan Ewa, dikarenakan meninggalkan perkara yang haramkan yang dia sudah berkeinginan dengannya karena Allah ini. Meninggalkannya karena siapa? Karena Allah. Maka sungguhnya Allah Taala menulis bagi dia apa? Hasanatan kamilah. Menulis kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. anahu tarakaha ay al-ma'siyah allati hamma biha khawfan min Allah azza wa wa ikhlasan lah masya Allah. Kenapa kau dapat pahala? Kenapa dicatat kebaikan sempurna? Dikarenakan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut yang dia berkeinginan untuk melakukannya khaufan dalam rangka takut minallah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ikhlasanlah dan ikhlas kepadanya. Faham soal ini? Isa, paham? Eh, jadi orang ketika meninggalkan suatu kemaksiatan itu ada berapa kemungkinan Esan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia dicatat suatu kebaikan yang sempurna kalau dia meniatkan ketika meninggalkan karena siapa? Allah taala. Yang kedua, justru dia dicatat dosa. Kalau dia meninggalkan karena tidak ada kesempatan atau karena nggak ada sarana, nggak ada fasilitas. Mahum soalnya ini? Alhamdulillah mahum. Ewa, perlu diperhatikan baik-baik. Wa amma qawlu ta'ala fil masjidil haram. Adapun firman Allah taala mengenai Masjidil Haram, "Wa man yurid fihi bi ilhadin zulmin nudhikhu min adabin alim." Dan barang siapa yang berkeinginan eh, di dalam tanah haram biilhadin dengan suatu penyelewengan atau pengingkaran bidzulmin dengan suatu kedaliman membuat keonaran, keributan, kedaliman kekufuran di situ, nudzikhu min adabin alim. Niscaya kami akan rasakan dia dengan adab yang pedih. Paham belum ini? Nah, ini berarti keinginan masuknya dalam keinginan. Mahfum Husain? Ayo, sudah masuk dalam keinginan ini. Fal makna man Naam barakallahu fikum yuhim bihi hamman jaziman. Maknanya di sini adalah orang yang apa? Orang yang berkeinginan kuat dengan keinginan pasti. Makrunan bil ilhad, yang diiringi dengan ilhad, itu pengingkaran dan kekufuran di situ. Nah, membuat kekufuran, naam barakallahu fikum seperti itu. Ai hamad ma'siyatan wadihatan bayyinatan, yaitu berkeinginan dengan suatu kemaksiatan yang jelas gamblang. Mahum salahnya, Bang? Jadi orang ini sudah berkeinginan kuat, nah ingin apa melakukan kekufuran, kemaksiatan di tanah haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu perlu bedakan dengan yang pertama. Nah, nah barakallahu fikum. Ayo, kita lihat sini. Fa inna Allah Ta'ala yudhikuhu min adabin alim. Maka yang seperti ini keadaannya keinginan kuat berbuat kemaksiatan yang jelas nampak tadi itu, Allah Ta'ala apa? akan merasakan dia dengan azab yang pedih. Fa yajibu an na'rif, perhatikan ini, maka wajib untuk kita mengetahui al-farqa perbedaan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum." Wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian apa furqanan pembeda. Eh, pembeda antara al-haq dan al-batil dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, para fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wa samallahu al-Qur'an furqanan. Sekarang Al-Qur'an di Al-Furqan. Dinamakan Furqan kenapa? Li'annahu yufarriq bainal umur. Dikarenakan dia bisa membedakan antara perkara-perkara yang ada. Ayo barakallahu fikum kita lanjutkan tadi. Jadi kesimpulannya di dalam Al-Qur'an Karim Allah Ta'ala merintahkan kita untuk apa? Menjadikan Al-Qur'an itu pembeda. Pembeda antara apa? Al-haq dan al-batil. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari pun juga ada perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti tadi itu. Bisikan jiwa, ucapan jiwa itu lain dengan keinginan. Sehingga kalau hanya bisikan jiwa, ucapan jiwa itu belum bisa dihukumi. Karena apa? Karena belum muncul keinginan atau iradah. Tapi kalau sudah iradah, sudah ham, ada keinginan, walaupun dia belum melakukannya, maka baru dihukumi nanti. Paham ya? Seperti tadi itu. Ada bisikan jiwa, pembicaraan jiwa, besok rencananya ingin mencuri. Baru pembicaraan jiwa ini ya, baru rencana. Tapi belum ada keinginan, baru merencanakan suatu rencana, ajakan bisikan jiwa. Paham ya? Nah, pembicaraan jiwa itu intinya itu belum dihukumi dia. Tapi kalau sudah ada keinginan, wah besok aku ingin mencuri misalkan. Ada keinginan ingin mencuri misalkan. Nah, itu nanti baru dihukumi. Kalau dia jadi mencuri, dihukumi, dia berdosa. Kalau nggak jadi mencuri, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Kalau dia tidak jadi mencuri itu karena Allah taala, ini haram, ini perbuatan dosa besar, dapat pahala. Dicatat apa tadi? Catat kebaikan sempurna. Kalau dia meninggalkan pencurian itu karena nggak ada sarana, nggak ada fasilitas, maka dia berdosa di situ. Karena sudah ada keinginan jelek dan juga apa? meninggalkannya karena apa? Karena nggak ada sarana, nggak ada fasilitas tadi itu. Faham soalnya bedanya ya? Kita lanjutkan lagi. Wasamallahu al-Qur'ana furqanan. Allah Taala menamakan Al-Qur'an itu Furqan li'annahu yufarriq bainal umur. Dikarenakan Al-Qur'an itu bisa membedakan antara perkara-perkara yang ada. Bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan al-batil wa bainan nafi' wad dar antara yang bermanfaat dan yang berbahaya wa bainal mu'min wal kafir antara orang mukmin dan orang kafir wa bain haqqillah wa haqqil ibad antara hak hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala paham ya antara hak hamba dan Allah Allah Subhanahu wa taala ila ghairi dzalik mimma takunu bihil furuq dan selain itu yang di dalamnya ada perbedaan-perbedaan maka Al-Qur'an Karim dinamakan furqanan karena ada makna apa? Membedakan, pembeda, pembeda antara al-haq dan al-batil dan juga yang semisalnya. Mohon salah ini Abdullah, mafhum? Nah, jadi keinginan jiwa iradatun nafas, keinginan jiwa itu lain dengan apa? Hadis nafsi, lain dengan pembicaraan jiwa. Karena pembicaraan jiwa itu baru pembicaraan, baru seakan-akan kayak rencana gitu. Paham ya? Ya memang agak agak mirip sebenarnya, cuman belum ada keinginan yang kuat yang dia itu akan apa melakukannya itu direncanakan dulu, dirancang dulu, ada pembicaraan jiwa dulu, setelah itu baru ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Nah, keinginan ini yang dihukumi nanti. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Mas'alatun permasalahan, qulna kita katakan, inna hadits nafsi ma'fuun anhu mal hukm law kana fi shalah fa haddatsa nafsahu an yakhruj min as Penting ini. Permasalahan, jika kita katakan Sesungguhnya pembicaraan jiwa itu diampuni. Terus apa hukumnya sekarang kalau dalam sholat jiwa itu na'am barakallahu fikum dia mengajak bicara jiwanya untuk keluar dari sholat. Keluar aja lah. Ada pembicaraan seperti itu. Mengajak jiwanya keluar dari dari sholatnya. Sudah batal atau belum? nuh? Paham ya? Dia ke sholat Allahu Akbar. Ada rencana ngajak ngajak bicara jiwanya otomatis ngajaknya kan nggak pakai suara juga. Keluar yuk. Nah, nggak ngomong gitu. Ya cuma di semuanya di dalam sini semuanya. Rencana ngajak untuk keluar jiwanya atau sholat. Tapi belum keluar. Nah, sholatnya sah atau enggak? Penting juga nih kan. Kadang kadang gitu kan. Keluar nggak nih ya? Keluar nggak nih ya? Ada suara mobil baru siapa ya kira-kira ya? Keluar nggak ya? Nah, tapi kan nggak antum suarakan. Cuman baru ajakan jiwa. Nah, sudah batal sholatnya atau belum itu loh. Itu pembahasannya. Kita lihat alla takuna hadhihi niyyah alla takuna hadhihi niyyah qat'un lis-salatil fatabtul artinya apa bukankah niat ini sudah memutuskan salat kemudian batalkan al-ijabah jawabannya jawabannya idza hamma an yakhruj minas shalah kalau dia berkeinginan kuat untuk keluar dari salatnya baru berkeinginan kuat ini ya untuk keluar dari salatnya walam yakhruj tapi belum keluar alhamdulillah berkeinginan kuat untuk keluar dari salatnya tapi belum keluar fala tabtul salatu enggak batal salatnya. Paham ya? Paham belum? Abdullah. Enggak batal salatnya karena baru berkeinginan kuat untuk apa? Keluar belum keluar. Bikhilafi ma launawa. Beda karena berbeda kalau berbeda halnya kalau seandainya dia meniatkan, meniatkan qat'aha, meniatkan untuk memutuskan salatnya walam yataraddad, enggak ada keraguan lagi. Niat sudah Pak, sudah niat pokoknya keluar ini. Dan niatan pokoknya keluar salatnya. Niatnya dan niatan. Tapi nggak keluar gitu loh. Faham belum bedanya? Kalau yang pertama itu nggak ada niatan, baru pembicaraan jiwa. Kalau yang kedua ada niatan, niatan namun keluar pokoknya. Tapi nggak keluar. Fa innaha tabtul maka itu yang batalkan sholat, karena sudah ada keinginan untuk keluar walaupun dia nggak keluar. Kalau yang pertama ada keinginan belum, Isa? Yang pertama ada keinginan belum? Belum, nggak ada niatan. Dia hanya ajakan bicara. Paham ya? Mengajak bicara jiwanya. Keluar enggak nih ya? Wah, keluar aja lah. Tapi ketika ngajak bicara itu bukan dengan suara antum, dengan sesuatu yang ada di dalam sini. Paham ya? <laughs> Paham maksudnya? Apa istilahnya Ustaz? Ya, kita bisikan jiwa lah, pembicaraan jiwa gitu ya. Nah, seperti itu. Mahfuz Allah Ustaz? Eh, kalau yang kedua ada niatan, ada niatan mau keluar dari sholatnya tapi gak keluar, batal sholatnya. Walau arada an yuhdits fis shalah walakinahu lam yuhdits fa inha la tabtulni. Kalau seandainya dia ingin batal dalam salatnya, ini ada sesuatu yang mau keluar nih kayaknya. Kalau enggak kentut, air kencing ini. Padahal dia batal enggak salatnya kira-kira? Alhamdulillah. Kalau enggak keluar, enggak batal gitu loh. Baru ada semacam semacam apa ya istilahnya? Nah, baru kalau ingin berhadas tapi enggak jadi berhadas itu loh. Ya enggak batal kan sampai dia berhadas baru dia batal. Faham belum ini? Ewa, na'am. Ini bedanya perlu diperhatikan baik-baik ya. Hadis nafsi, pembicaraan jiwa lain dengan iradatun nafsi, yaitu keinginan jiwa. Karena kalau keinginan jiwa sudah masuk dalam niat. Paham ya? Itulah yang nanti dipatokin jadikan hukuman atau ada hukuman di situ barakallahu fikum. Kesimpulannya sudah kita lewati itu ya. Kita ambil dikit lagi. Qala al muallifu asbahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wal amru lil fawri fa badirin Wal amru lil fawri fabadiriz zaman illa idza dalla dalilun fasma'an. Sekarang berkaitan masalah fil amr. Eh, perbuatan yang muncul karena perintah. Nah, perintah itu ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya itu langsung dikerjakan atau boleh ditunda itu loh pembahasannya. paham maksudnya ya? Kan kadang kan kita dengar perintah. Paham ya? Perintah itu boleh ditunda atau langsung dikerjakan namanya faur. Faur itu kerjakan langsung. Paham ya? Kalau tarahi itu tinggang waktu yang boleh antum nah barakallahu fikum tidak ngerjakan langsung. Nah, sekarang pembahasannya itu. Pembahasannya apa? Sudah kita lewati dulu kan? Al asal bil amr hal yadullu al faur aw Hukum asal perintah itu menunjukkan faur dikerjakan langsung ataukah boleh ditunda. Itu pembahasan kita sekarang ini. Mohon Abdullah perintah-perintah yang ada dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah itu menunjukkan harus dikerjakan langsung atau boleh tunda itu pembahasannya. Paham ya itu yang akan kita bahas sekarang ini barakallahu fiqom. Kita lihat sini. Wal amru lil fauri badiriz zaman illa idza dalla dalilun fasma'an. Perintah itu untuk dikerjakan langsung. Maka bersegeralah mengerjakan maka bersegeralah apa? Untuk apa? Men mengejar waktu tersebut. Kecuali apa boleh ditunjuk oleh dalil, maka dengarkan baik-baik. Berarti kalau ada dalil yang menunjukkan boleh di, boleh ditarahi, boleh di kerjakan pada waktu yang akan datang dalam artian ditunda itu enggak masalah. Tapi kalau enggak ada dalil, kembali ke hukum asal langsung dikerjakan. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu wal amru al-fawri al-fawr huwa al-mubadarah ini Al-fawr al-mubadarah segera, bersegera dengan sesuatu. Eh? bersegera dengan sesuatu namanya apa? Faur, dikerjakan langsung gitu loh. Paham ya? Segera dikerjakan. Perintah untuk salat lima waktu ya segera dikerjakan apa maksudnya ya? Nah, perintah untuk mengkodok puasa Ramadan. Nah, itu nanti ada dalilnya. Itu nanti bukan lil faur tapi boleh tunda sampai Sya'ban akan datang pun enggak masalah. Paham belum? Kan disebutkan tadi kalau ada dalilnya baru maknanya memberikan makna yang lain kalau ada dalilnya. Paham ya? Tapi kalau enggak ada dalilnya, kembali ke hukum asal apa? Al asal fil amr lil faur. Hukum asalnya perintah itu lil faur untuk segera dikerjakan, bukan ditunda. Mahfum insyaallah? Eh na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yakni anna amrullah wa rasulah, anna amrullahi wa rasulih yajibu an yuf'al 'ala al-fawri in kana wajiban. Maksudnya perintah Allah dan Rasulnya itu wajib dikerjakan secara langsung, segera dikerjakan jika itu perkara yang wajib. Paham ya? Jika itu perkara yang wajib. Min hinin an yujad sababul wujub mulai dari saat apa mulai dari waktu dijumpai sebab wajibnya itu langsung dikerjakan. Contohnya apa? Wajibnya sholat duhur kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Di saat itulah antum diwajibkan untuk sholat itu loh. Enggak boleh antum tunda waktu duhur ditunda jam 4 sore asar gitu misalkan. Kecuali ada yang syar'i itu pun itu pun masuk dalam kategori apa? Nam rukhsah safar misalkan. Jamaah takdim sama takhir lain lagi urusannya ya. Kita kembali ke hukum asal dulu kembali ke hukum asal selama mulai dari waktu yang dijumpai sebab untuk wajib dikerjakan saat itu wajib dia mengerjakannya nggak boleh tunda-tunda lagi apa maksudnya ini Abdullah Nafur ayo kita lihat sini wa kana qadiran ala dzalik dan saat itu dia mampu untuk mengerjakannya paham ya ini kalau perintahnya wajib maka segera dikerjakan tanpa ditunda-tunda dalam keadaan dia mampu wa yustahabbu an yuf'al 'ala al-fawr idza kana mustahabban dan juga disunnahkan untuk mengerjakan secara langsung segera kalau itu perkara sunnah. Kalau itu perkara sunnah. Jangan ditunda-tunda. Taruhlah dua rakaat sebelum subuh misalkan. Wah, tak tunda nanti ajalah jam 8 pagi sholatnya misalkan. Gantinya 8 pagi. Yang enggak diperbolehkan. Karena apa? Karena perkaranya apa perkaranya? Kalau perkaranya itu adalah perkara sunnah dan dia sedang kerjakan saat itu mampu ya kerjakan langsung itu loh, enggak usah tunda-tunda itu ya. Kecuali ada apa kemarin? ada udur taruhlah dia mungkin enggak sempat nah barakallahu fikum mengerjakan sebelum subuh boleh diganti setelah subuh paham ya nah walaupun larangannya kan kita kelewati kan larangan salat setelah subuh atau setelah asar itu kan larangan yang sifatnya apa bisa ditambal dengan salat yang, yang dikenal dengan salat dawatul asbab paham maksudnya itu kalau ada salatnya ada sebabnya enggak masalah gitu loh tapi kalau enggak ada sebabnya enggak boleh menyengaja salat sunnah wah nama salat sunnah salat sunnah apa salat sunnah biar, biar dapat pahala, biar banyak pahalanya setelah subuh misalnya nggak boleh kalau nggak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya diperbolehkan. Taruhlah antum dua rakaat sebelum subuh terlambat, diganti setelah subuh nggak masalah karena masuk dalam dawatul asbab seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Wa kalian al wajib la budda Yang demikian itu dikarenakan perkara wajib itu harus dikerjakan. Wa amal mustahab falil insan an yada'ahu. Adapun perkara sunnah maka boleh bagi orang itu meninggalkannya. Cuman abdolnya dikerjakan. Perkara sunnah itu. Makruh abdolnya ditinggalkan, kalaupun dia ngerjakan enggak berdosa. Sunnah abdolnya dikerjakan, kalaupun dia nah meninggal e, makruh afdalnya apa ditinggalkan kalaupun dia mengerjakan dia apa tidak berdosa paham ya kalau perkara sunnah afdalnya kerjakan kalaupun dia meninggalkan tidak ber, berdosa paham ya jadi masuknya adalah afdaliyah masuk dalam perkara afdaliyah nah wa hadil mas'alatu anihal amr lil faur aw penting ini permasalahan ini. Maksudnya adalah apakah perintah itu lil faur untuk dikerjakan langsung tanpa ditunda, au atau boleh ditunda? Eh, kata beliau tangqasimu ila aksam, terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga macam. Hukum asal perintah itu dikerjakan langsung tanpa ditunda atau boleh ditunda terbagi menjadi tiga macam. Al awal pertama Madal dalilu ala annahu lil faur fa hadha la iskal fihi annahu yajibu al faur. yang pertama selama ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut lil faur harus dikerjakan langsung tanpa ditunda maka enggak ada iskal lagi enggak ada iskal lagi bahwasanya wajib bagi dia untuk mengerjakan secara langsung paham ya seperti salat lima waktu datang waktu wajib salat saat itu dia salat maksudnya bagaimana diwajibkan untuk dia untuk salat enggak boleh tunda Paham ya? Enggak boleh tunda di waktu yang lain. Mahum salah Abdullah? Ayo na'am. Kita lihat sini, contoh yang lain zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya, paham ya? Maka saat itu dia wajib apa? Zakat. Paham ya? Kan termasuk sebab syarat daripada sahnya zakat atau diwajibkan zakat karena nisab. Penyempurnanya haul, setahun penuh. Dia mengumpulkan harta ditimbun, disimpan, simpanan selain harta yang dia makan, Barakallahu fiikum malah sudah setahun kok ternyata dinilai, kok mencapai nisabnya, sudah kita lewati nisabnya ya, maka dia mengeluarkan zakat itu wajib mengeluarkan, enggak boleh ditunda-tunda lagi. Paham ya? Karena sudah ada sebabnya. Mahfum san Mahfum insyaallah. Ah, enggak boleh ditunda-tunda lagi di situ karena apa? Nisabnya sudah ada. Nisabnya sudah ada. Nisabnya berapa kemarin Ibrahim? Kalau ukuran emas berapa? 20 dinar. 20 dinar itu senilai dengan berapa gram hantalah? Ewa. Ewa, jangan ngantuk, ngantuk gimana? Jangan ngantuk ini sekarang enggak ada ngantuk-ngantukan di sini ya. Ewa, antum berapa 20 dinar senilai dengan berapa Abdul Aziz? 85 gram emas murni. 85 gram emas murni 24 karat, paham ya? Itu berarti wajib zakat mengeluarkan 2,5 persennya, mengeluarkan 2,5 persennya. Kalau ukuran perak berapa Isa? Berapa dirham? Berapa? 200 dirham. Paham ya? 200 dirham. Senilai dengan berapa gram kemarin? Abdullah? Berapa? 595 gram perak murni. 595 gram perak murni mengeluarkan juga 2,5 persennya. Tapi Syekh Muhammad bin Hizam dan juga masyarakat yang lainnya menguatkan patokan ukuran yang paling bagus dan juga mendekati kebenaran dengan perak. Karena lebih mendekati apa? Segera sampai kepada emas masakin. Mereka membutuhkan itu loh. Kalau ukuran emas lama, emas mahal. Paham ya? Kalau perak kan bisa dikatakan lebih murah gitu ya, sehingga cepat mencapai nisabnya dan cepat sampai kepada tangannya orang pokok dan masakin. Na'am barakallahu fikum. Sebagian mereka mengglobalkan kalau masih bingung menghitung dengan 2,5% nah, jadi harta total tadi itu harta simpanannya dibagi 40. Paham ya? Hasilnya itu yang akan zakatkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus dikerjakan saat itu, maka dikerjakan, enggak boleh tunda lagi. Yang kedua, Asani madal dalil ala annahu laysa al-fawr. Yang kedua, yaitu selat yaitu apa? Barakallahu fikum perintah yang ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut laysa al-fawr, tidak dikerjakan secara langsung. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi dalilnya apa? Menunjukkan dikerjakan langsung nggak boleh tunda. Yang kedua sekarang nah menunjukkan apa? Perintah tersebut tidak dikerjakan secara langsung dan boleh tunda. Kita lihat fahada aidan la iskala fihi annahu laisa lil faur. Kalau seperti ini keadaannya berarti apa? Bukan untuk dikerjakan secara langsung. Paham ya? Nampar kalau fikum, ewa ya Fadil. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya tidak dikerjakan secara langsung karena dalilnya menunjukkan seperti itu menunjukkan bahwasanya apa tidak dikerjakan secara langsung wa anahu ala tarahi berarti apa kembali kepada na'am barakallahu fikum na'am pembahasan berikutnya bahwasanya perintah tersebut ala tarahi boleh ditunda untuk dikerjakan boleh ditunda contohnya nanti akan sebutkan nanti contohnya asalis yang ketiga al-amrul mutlak ewa eh, lah sekarang kalau perintahnya mutlak eh, perintahnya mutlak na'am barakallahu fikum itu perintahnya kalau perintahnya mutlak na'am Kalau perintahnya mutlak bagaimana? Enggak ada yang menunjukkan, langsung dikerjakan. Enggak ada yang menunjukkan boleh ditunda bagaimana? Mutlak itu ya, ingat-ingat. Wa huwa ma lam yadul ad-dalil ala annahu lil faur aw litarahi. Yaitu perintah yang tidak ada dalil yang menunjukkan untuk dikerjakan langsung dan tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Boleh tunda. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bagaimana? Wa huwa alladhi yuridu an-nadim. Inilah yang diinginkan oleh an-nadim, pemilik pantun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi perintahnya mutlak. Eh, perintahnya mutlak tidak menunjukkan apa dikerjakan langsung dan juga apa tidak menunjukkan boleh ditunda. Bagaimana kalau seperti itu? Wa hal yakunil faur aula? Ewa. Apakah itu menunjukkan dikerjakan langsung atau tidak? Hadza mau khilafin bainal ulama. Inilah tempat para ulama berbeda pendapat, silang pendapat dalam masalah ini. Kalau enggak ada qarinah, enggak ada tanda, enggak ada dalil yang menunjukkan lil faur atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama kedua jelas ya, Pertama, kalau ada dalil menunjukkan faur, faur. Segera kerjakan. Yang kedua, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan lil faur, bahkan dalil menunjukkan tarahi, maka tarahi, boleh tunda. Yang ketiga, enggak ada dalil yang menunjukkan faur atau tarahi. Perintah yang sifatnya mutlak. Para ulama silang pendapat kita lihat. Misalnya awal contoh yang pertama dulu, contoh yang pertama yang sepakatan itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan lil faur Qauluhu sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa Ramadan. "Idza ra'aitumuh yakni al-hilal fasumu." Apabila kalian melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka puasalah kalian. Ditunda atau langsung puasa? Langsung puasa. Atau nunda yang enggak benar. Paham ya? Nah, saat itu aku harus harus puasa. Karena apa? Lil faur sini. Fa amru alal fawri bin nasli wal ijma' maka perintah di sini lil faur dikerjakan langsung dengan dalil seran nas dan juga ijma' kesepakatan para ulama bin nasli anna nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa a'rabiyyun faqal dengan nas dalil langsung dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang badui kepada beliau seorang badui faqala innahu ra'al hilal kemudian dia mengatakan sesungguhnya dia melihat hilal fasalahu kemudian Nah barakallahu fikum ditanya Badui tadi Badui tadi ditanya, "Ayasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah dia bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah? Qala na'am. Kemudian jawab iya. Fa amara Nabi sallallahu Bilalan an yu'adzina fin nas an yasumu ghadan. Langsung Rasulullah merintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya besok puasa agar mereka semuanya besok puasa. Berarti langsung kan gitu loh, enggak nunda-nunda. Paham belum? Nah, karena apa? Karena sudah ada yang melihat hilal tadi itu. Nah. Contoh yang kedua sekarang. Wa misalnya tsani contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini maksudnya bagaimana? Contoh yang menunjukkan bukan faur tapi tarahi. Paham ya? Boleh ditunda, boleh diakhirkan misalkan. Qaulullah ta'ala itu firman Allah ta'ala wa hafizu 'ala salawati was Musta, wusta. Mafhum isan? Hafidhu 'ala salawati was Musta, Jagalah oleh kalian salat lima waktu. Salat lima waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta salat apa, Abdullah? Salat asar. Di sini tentunya ada makna tersendiri kenapa dibedakan padahal salat lima waktu dan ada masuk salat asar? Karena banyak orang yang lalai di waktu salat asar itu. Mungkin pekerjaannya atau perkara dunia sehingga kadang mereka menunda sholatnya bahkan nggak sholat lemburan katanya kerjaannya ya kerjanya lemburan akhirnya tunda sholatnya nggak sholat akhirnya ujung-ujungnya banyak sekali syahidnya di sini hafidu perintah jagalah oleh kalian ewa wa warada anin nabi saw alaihi wasallam dan datang dari Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau berkata waktu duhri idza zalatus syams waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir wa kana dhillur rajuli nam katulih yang mana keadaan tersebut adalah apa? Bayangan seorang itu seperti seperti apa? Seperti panjangnya. Seperti tingginya orang tersebut. Paham ya? Nah, itu nah barakallahu fikum waktu apa waktu duhur. Kan kita lewat waktu duhur ketika matahari ter tergelincir, otomatis matahari ke arah mana? Ke arah barat, bayangan ke timur. Paham ya? Bayangan ke timur. Nah, ketika ada benda yang berdiri di situ, itu kan bayangan mulai apa? Mulai ke timur. Nah, itu zawal namanya. Nanti kalau misalnya waktu sholat asar, jadi waktu dua yang paling terakhir, itu nanti ketika apa? Bayangan tersebut setinggi benda yang berdiri tadi itu. Kalau misalnya benda satu meter, bayangannya satu meter. Paham ya? Nah, itu pun nah barakallahu fikum tanpa tanpa diukur dengan fake itu bayangan ketika zawal yang ada tadi itu. Paham ya? Jadi globalnya seperti itu. waktu isya dan waktu isya ila nisfil sampai pertengahan malam nah ini menunjukkan bahwasannya waktu isya itu ternyata boleh tunda. Boleh diakhirkan itu ya sampai pertengahan malam. Ya kurang lebih jam 12 malam lah. Jam 12 malam itu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ini? Katanya perintah itu menunjukkan faur, tapi kok buktinya ada hadis yang menunjukkan waktu isya sampai pertengahan malam. Berarti boleh. Kita lihat fahadad dalil ala annahu litarahi. Ini berarti menunjukkan menunjukkan bahwasanya apa? Dalil menunjukkan bahwasanya perintahnya litarahi boleh ditunda. Boleh diakhirkan maksudnya ya wa anna lahu an yusanniya fi awal waqt wa fi wasthih wa fi akhirih bahwasanya boleh bagi dia salat isya di awal waktu di pertengahan waktu di akhir waktu paham ya karena ada dalil menunjukkan wa inna kalau kita perhatikan baik-baik yang ayat tadi hafizu perintah sudah al asal fil amr ya dun al wujub faur kalau enggak ada korina ternyata ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat isya boleh diakhirkan berarti kembali kepada tarawih paham maksudnya ini isya, paham insyaallah Alhamdulillah Ihsan? Ewa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup contoh yang, ketiga, yang kedua ini. Wa min ats-tsani aidan contoh yang kedua juga, qaulu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya boleh dia enggak puasa, menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, menggantikan di hari-hari yang lain itu kapan itu loh? Apakah langsung setelah Ramadan selesai Syawal menggantikan langsung atau berhitung dari Sya'ban yang akan datang boleh? Kita lihat. Yakni fa'alih iddah, maka wajib bagi dia untuk menggantikan hari-hari yang dia tinggalkan. Lakin akan tapi dalil dalil ala anna qada' Ramadan laisa 'alal fawr. Nah, perhatikan kitabnya itu ya. Nah, barakallahu fikum akan tapi datang dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Mengqada' puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi itu tidak secara langsung dikerjakan. Ada dalil seperti itu. Boleh ditunda maksudnya, boleh diakhirkan. Wa anahu ala tarakhin dan bahwasanya mengqadha atau menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan tersebut ala tarakhi. Dalam artian apa? Di atas penundaan, ditunda, diakhirkan. Ada tinggal waktu yang na'am barakallahu fikum, na'am membatasi atau na'am barakallahu fikum jadikan apa? Jadikan tidak langsung untuk mengerjakannya. Illa kecuali an yabqa min Sya'ban biqadri ma alai. Kecuali kalau tinggal tersisa di bulan Sya'ban sesuai dengan kadar hutang dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau taruh lagi ini. Dia hutangnya 10 hari. Ini masuk Sya'ban ini, sudah mau dekat Ramadan. Sudah tanggal 20 Sya'ban. Saat itu pula dia wajib harus dia faur. Karena tinggal 10 hari lagi. Ya enggak? Enggak boleh tunda lagi. Kalau dia tunda enggak dapat nanti. Hutangnya 10 kali. Paham ya? 10 hari dia enggak puasa Ramadan. Dia tunda tunda tunda tunda tunda sampai Sya'ban. Sya'ban kan bulan setelahnya Ramadan kan? Tanggal 20 Sya'ban itu loh. Tinggal berapa hari? 10 hari kurang lebihnya ya. Nah, saat itu faur dia. Itu maksudnya. Tapi kalau sebelumnya faur atau tarawih sebelumnya? Tarawih sampai Sya'ban tadi itu. Tapi kalau udah 6 nah, Sya'ban tersebut sudah mendekati barakallahu fikum hari-harinya sudah sejumlah dengan hari dia utang puasa Ramadan saat itu segera. Paham ya? Enggak boleh tunda lagi. Fahina idinnya jibu maka pada waktu itu pula dia wajib puasa. Waqad sabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tuakhir al-qada ila an yabqa ala Ramadan as-tsani bi qadri ayyamiha masyaallah. Dan sungguh telah datang dalil dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya dahulu beliau menunda eh, dahulu beliau mengakhirkan menunda membayar puasa Ramadan. Nah barakallahu fikum sampai kapan? Sampai tinggal tersisa na'am barakallahu fikum Ramadan yang kedua dengan apa dengan kadar hari-hari yang dia tinggalkan maksudnya Sya'ban walam yungkir alaiha Nabi sallallahu Rasulullah tidak mengingkarinya mimma yadullu ala jawaz ini menunjukkan diperbolehkan jadi kalau antum hendak puasa Ramadan boleh ditunda bayarnya sampai kapan Sya'ban tapi upayakan tidak mendekati ya kalau mendekati dan jumlah hutangnya itu sudah nah barakallahu fikum sama dengan hari Syaban mendekati Ramadan tersebut saat itu wajib dia mengerjakan faur. Tidak boleh tunda lagi na barakallahu fikum. Karena sambungannya itu bahwa yang contoh yang ketiga sambungannya ya, ya? Wa misalnya salah contoh yang ketiga kafaratul yamin. Ewa, ya, contoh yang ketiga kafaratul yamin. Dibalik belum itu? Nah, barakallahu fikum contoh yang ketiga kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Kafar sumpah itu apa saja, Bang? Telinganya, Bang? Bebaskan budak kalau mampu. Memberi makan orang miskin sampai kenyang berapa orang? Eh, sepuluh orang. Yakin terus. Yang ketiga, puasa tiga hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Pilihannya dari itu ya. Kita lihat. Contoh yang ketiga sekarang yang tidak ada dalil nas untuk faur atau tarahi. Nah barakallahu fikum. Naam. Nawa kita lihat sini. Kafaratul yamin idza hanafa fiha. Sekarang kafaratul yamin kalau dia melanggar, melanggar eh, melanggar sumpahnya wallahi demi Allah aku tidak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata sebulannya sunni salafi ternyata. Sunni salafi baik orangnya terpaksa kita harus apa, melanggar sumpah tadi itu masuk ke rumah si fulan. Nah, itu kan bayar kafaratul yamin. Boleh tunda atau langsungan itu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum wa fidyatul adza atau fidyah bayar denda. Nah, barakallahu fikum atau bayar nah fidyah karena apa? Karena adanya gangguan. Biasanya gangguan ketika nah barakallahu fikum ihram atau yang semisalnya ya. Wa mahdhuratil ihram dan juga perkara-perkara yang dilarang dalam ihram kemudian dia melanggar. Wa jami'u ma yalzam dan seluruh yang diwajibkan padanya hal yajibu an yubadira biha aula. Apakah wajib dia segera membayarnya atau tidak? Naam naqul huwa mabniyun ala ma dzakarna fil nadhm. Maka dibangun di atas apa yang telah kami sebutkan dalam pantun wal amru lil faur. Hukum asal perintah itu lil faur dikerjakan langsung fal aslu annahu lil faur. Maka hukum asalnya bahasanya apa? Perintah tersebut lil faur untuk dikerjakan langsung. Karena masih ada panjang bawah itu sambungannya ya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.